Sampai كتاب pada تحصيل أهل البدع وعدم تعظيمهم adamu ta'zimihim. Merendahkan ahlul bidah, kelompok-kelompok sesat wa adamu ta'zimihim dan jangan memuliakan mereka. Dibawakan mutiara hikmah dalam masalah ini dari Fudail bin Iyad rahimahullah sebagaimana dinukil dalam kitab Sunnah Imam Al-Barbahari dan juga dalam Tabaqat Al-Hanabilah dan dalam kitab al maqsud Al-Arsyad. Berkata Fudail bin Iyad rahimahullah, "Man 'azzama sahib bid'atin faqad a'ana 'ala hadmil Islam." Barang siapa memuliakan pemilik ajaran bid'ah, ajaran sesat, faqad a'ana 'ala hadmil Islam. Berarti dia telah membantu untuk hancurnya Islam, rusaknya Islam. ومن تبسم في وجه مبتدع فقد استخف بما أنزل azza wa وجل على Muhammadin صلى alaihi wa وعلى آله wasallam. Dan barang siapa tersenyum kepada seorang mubtadi' di depan wajah seorang ahlul bid'ah yang sesat, faqad istakhaffa. Berarti dia menganggap remeh apa yang Allah turunkan azza wa jalla kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa man zawwaja karimatahu min mubtadi'in faqad qata'a rahimaha. Dan barang siapa yang menikahkan saudara perempuannya dengan seorang mubtadi', seorang pemilik pemikiran sesat, faqad qata'a rahimaha, maka dia telah memutus tali silaturahminya. ومن تبع جنازة جنازة مبتدع lam yazal fi sukhtillahi hatta yarji' dan siapa yang menyolatkan jenazahnya seorang mubtadi' maka dia terus dalam kemurkaan Allah Subhanahu wa taala sampai dia kembali kembali dari menguburkan jenazah kembali dari salat jenazah dikatakan mentabi'at siapa yang mengikuti atau mengantarkan jenazah mubtadi' maka dia terus dalam kemurkaan Allah sampai dia kembali Khamidin Azamullah ini ucapan Fudail Ibn Iyad rahimahullah Dibikin dalam kitab-kitab para ulama Seperti kitab As-Sunnah Kitab Tabakat Al-Hanabilah Kitab Al-Maqsad Al-Arsyad Dan beberapa kitab lain Yang menunjukkan bahwa ini ucapan ulama Dan didengar oleh ulama Dan dinukil oleh ulama' bukan ucapan sesat, ucapan ekstrim, ucapan menyimpang atau ucapan syad. Bukan. Bukan ucapan yang ganjil atau syad. Tapi ucapan yang disepakat oleh para ulama. Nanti kita akan baca ucapan ulama yang lain. Yang semirip dengan itu. Kenapa demikian? Sudah dibahas sebagainya dalam bab-bab sebelumnya. Betapa jeleknya mereka. Dan betapa bahaya mereka. Dan syubhah khattafah. Wal qulubu ba'ifah. Syubhat mereka menyambar hati ini lemah kalau kemudian kita ketemu mereka senyum, berarti kamu nggak menganggap sama sekali agama Allah Subhanahu wa taala. Ini orang menyesatkan umat, kamu senyum padanya. Nggak marah ketika dia menyebarkan syubhat, kesesatan-kesesatan, penyimpangan-penyimpangan. Menyebarkan pemikiran Syiah Rafidah. Menyebarkan pemikiran Khawarij, menghalalkan darah kaum muslimin. Menyebarkan pemikiran Mu'tazilah, akhlaniyah, rasionalisme, menyebarkan pemikiran liberal. Kamu senyum badannya. Tidak ada marah. Tidak tersinggung. Agama dirusak oleh mereka. Berarti siapa yang kemudian memuliakan mereka lebih-lebih lagi? Karena tersenyum saja kata Fuzul bin Iyab, berarti kamu menganggap remeh agama. Coba saja. Coba saja lihat. Ketika dirusak keluarganya, atau dirampas hartanya, atau diperlakukan secara zalim atau secara curang pada hartanya dan dirinya, kira-kira dia mau sama musuhnya itu? Nah, ini nih yang mencacai si saya. Kamu jangankan senyum, buang muka, balik marah. Kenapa? Karena mencacai istrinya. Sampai terjadi perkara besar. Jangankan senyum, dia melihat orang itu di satu jalan, cari jalan lain. Sudah sugi lihat mukanya. Ah, masya Allah. Bisa marah kamu ya. Ketika yang dijatuhkan adalah keluargamu. Sekarang yang dijatuhkan dengan mereka adalah agama. Yang dicerca para sahabat. Rizwallah alaih Bisa kau mengatakan tega. Menyatakan bahwa mereka saudara kami. Terus tersenyum dengan mereka. Bisa. Di mana? Hatimu. Di mana hatimu? Di mana agama yang terpati dalam hatimu, yang harusnya cinta pada agama, berarti benci pada mereka yang merusak agama. Allah rahimahullah, Man Allah sahiba bid'atin faqad a'ana ala hadmil Islam. Maka siapa yang menghormati dan memuliakan pemilik pemikiran sesat ini berarti dia sungguh membantu hancurnya Islam. Seperti beberapa kelompok-kelompok hizbiyah, ikhwaniyah, ya, memuji ahlul bidah. Sudahlah. Walaupun mereka begini dan begitu, mereka memiliki penyimpangan-penyimpangan, kesesatan-kesesatan, tapi kan mereka muslimin. Tapi kan mereka memiliki kelebihan, memiliki keutamaan. Bagaimanapun dia syekh, bagaimanapun dia dia alim, bagaimanapun juga dia memiliki jasa-jasa terhadap ummah, terhadap kaum muslimin. Apa jadinya kira-kira besok? Dengan ucapan orang ini, sang muta'asib hizbi ini niscaya besok berduyun-duyun kaum muslimin hadir di majlis yang sang mubtadi' bal ikut duduk di sana karena katanya Ustadz kemarin dia juga bagaimanapun memiliki jasa, memiliki kelebihan, walaupun salah di satu sisi, tapi sisi lainnya baik. Hadir berbondong-bondong ke sana dan kemudian ikut tetap bersamanya. Berarti engkau ya hizbi membantu hancurnya agama, membantu tersesatnya kaum muslimin. Ya bin azakumullah. Jangan dianggap ini adalah ucapan ekstrim, ucapan wajar, sewajar wajarnya. Kalau dia memuliakan tokoh sesat, berarti mendukung tokoh sesat ini. Dan berarti ikut kampanye, hadirilah kajian tokoh sesat ini. Berarti dia membantu untuk menghancurkan Islam melalui mulutnya orang yang sesat ini dengan dipuji-puji dan diangkat. Allah Demikian pula ketika zawaja karimatahu. Menikahkan saudara perempuannya, menikahkan anak perempuannya, artinya dia membuang dan memutus saudara perempuannya itu. Setelah dinikahi oleh mubtadi, jadi apa? <laughs> Dan bagaimana kamu bisa ketemu? Putus silaturahmi. Dan engkau yang memutusnya ketika engkau menikahkan dia dengan seorang mubtadi Allah, seorang yang sesat, seorang khawarij, atau seorang syi'i rafidhi, atau seorang sufi khabis, atau seorang dari kalangan rasionalis, liberalis, naudzubillah min Dia tidak sayang sama saudaranya. Dia nggak kasihan sama saudara perempuannya. Wakala ayoban berkata juga, beliau Fadl bin Iyad, akul <laughs> ma'a Yahudi wa Nasrani wala akul ma'a sungguh aku bisa makan bersama Yahudi atau Nasrani. Wala akul ma'a mubtadi' tapi nggak bisa makan bersama mubtadi'. Akhirnya muncul istilah atau tuduhan bahwa kalian salafin menganggap orang kafir lebih baik daripada ahlul bid'ah. Kalian yang bicara lebih baik siapa? Itu fitnah yang menyebabkan. <laughs> Golongan mereka ini menganggap bahwa orang kafir lebih baik daripada sang mubtadi' bukan itu yang diucapkan oleh Fudhal bin Iyad dan para ulama yang diucapkan adalah bahwa orang-orang dari kalangan ahlul bid'ah mubtadi' bal yang memiliki pemikiran-pemikiran sesat lebih berbahaya daripada orang kafir Orang kafir jelas kafirnya, Yahudi jelas Yahudinya, Nasrani jelas Nasraninya. Tapi mubtadi' kadang-kadang tersamar, kadang-kadang berbicara kalau Allah kalau Rasul, kadang-kadang berbicara dengan ayat dan hadis yang menipu. Kira-kira lebih banyak tertipu dengan Yahudi atau dengan ahli bid'ah? Sesuatu yang jelas dengan sesuatu yang tidak jelas malah lebih berbahaya. Kalau dua-duanya dalam keadaan menyimpang sesat. Syiah Allah kafir, tapi mengaku muslimin. Khawarij dikatakan oleh Nabi yakhrujuna minad din, keluar dari agama. Dan mengaku muslimin. Sufi sebagian mereka telah menyatakan dengan wahdatul terwujud, itu juga kafir. Allah menyatu dengan dirinya dan mengatakan an Allah, aku adalah Allah. Dan mengaku muslimin. Kaum liberal, betapa kafirnya mereka mencerca Quran dan Sunnah tapi mengaku muslimin. Yang kayak gini ini lebih berbahaya daripada Yahudi sendiri. Daripada Nasrani sendiri. Sama-sama kufur. Tetapi yang ini tersamar, yang itu jelas gamblang. Maka ikhwan bin a'azakumullah. Berkata Fudail, aku inda Yahudi. Aku bisa makan bersama Yahudi. Aku bisa makan bersama Nasrani. Karena aku takut dengan syubuhat. Tidak takut dengan tipuan-tipuan yang membahayakan. Ucapan-ucapan mereka, ucapan-ucapan yang na'udzubillah sangat jelas. Ngomong apa kamu kafir, Yahudi. Ngomong apa kamu Nasrani, kita tidak akan percaya. Dengan ucapan Yahudi Nasrani. Tapi dengan seorang, dengan jubahnya, dengan imamah yang tebal, yang panjangnya sampai ke kaki, dengan isbal, dengan jubah yang besar, dengan sulaman-sulaman yang indah pada jubahnya. berapa banyak menipu manusia. Berapa banyak menipu manusia. Oleh Ibrahim Ibn Maisarah rahimahullah. Pada Ibrahim Ibn Maisarah dalam kitab sunnah Imam Al-Barbahari rahimahullah menukil ucapan beliau, "Man waqqara sahiba bid'atin faqad a'ana ala hadmil Islam." Siapa yang menghormati Tauqir Menghormati sahib bid'ah Pemilik kebid'ahan Alias kesesatan Faqad a'ana ala hadmil Islam Maka dia telah membantu Untuk hancurnya Islam Ucapan Ibrahim bin Maisar Dinukul oleh Imam Al-Barbahari Ucapannya sama dengan ucapan Fudail Ibn Iyad Siapa yang memuliakan Mana awwama kata Fadlan Nihya. Siapa yang membesarkan? Yang ini menwakar siapa yang memuliakan, siapa yang menghormati ahlul bidah, kelompok-kelompok sesat, tokoh-tokoh penyesat umat. Berarti dia ikut andil dalam menghancurkan Islam. Ikut andil untuk peruntukan Islam pada kaum muslimin. Qala imam Ahmad rahimahullah. Berkata Imam Ahmad rahimahullah. كل من حدث بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وكان مبتدعا يجلس إليه لا ولا كرامة ولا نعمة عين قال Imam Ahmad rahimahullah apakah setiap orang yang membawa hadis dari hadis-hadis Rasulullah SAW kemudian kita duduk padanya padahal dia mubtadi' ahlul bid'ah La. Wala karamah. Nggak ada kemuliaan. Dan jangan kita menutup mata dari kesesatan mereka. Beberapa ahlul bid'ah membawa hadis Allah haddatsana. Mengajarkan kesesatan, mengajarkan pemikiran wahdatul wujud, mengajarkan pemikiran manunggaling kaulah gusti, mengajarkan pemikiran syiah rafidah yang mencaci maki sahabat, mengajarkan pemikiran khawarij yang menghalalkan darah kaum muslimin. Semuanya membawa hadis. Allah Rasulullah. Bahkan kadang membawa sanad. Haddatsana fulan an fulan an fulan. Qala Rasulullah sallallahu Ruwatuhu siqat, rawi-rawinya siqat. Wa muttasil sanad, bersambung sanadnya, bisa diperiksa bahwa hadis ini hadis sahih. Man laysa fi 'unuqihi bai'a mata mitatan jahiliyah. Siapa yang nggak ada bayat di lehernya dari ikatan bayat maka dia mati jahiliyah. Bawa hadis. Kata Imam Ahmad rahimahullah, apakah siapa orang yang bawa hadis? Padahal dia mubtadi, kemudian kau duduk padanya, mengambil ilmu daripadanya, ngaji bersama mereka. Ya, jangan. Wala na'mal ain. Jangan kita tutup mata. Wala karamah. Tidak ada hormat, kehormatan pada mereka kelompok-kelompok sesat yang ternyata hadis tadi ditafsirkan, maka siapa yang nggak mau bayat sama kelompok kita, maka dia jahiliyah. Ya, hadis sahih memang. Ruwatuhu siqat, muttasil sanad, tetapi ketika ditafsirkan oleh mereka berarti tidak siapa yang tidak mau berbayat dengan khalifah kita maka dia mati jahiliyah halal darahnya. Kafir kata mereka. Astagfirullah. Betapa banyak imam-imam kelompok dan berarti berapa banyak orang-orang jahiliyah yang dianggap kafir. Astagfirullah. Terus setiap orang buah hadis kita duduk padanya, padahal dia mubtadi. La wala karamah. Tidak demi Allah. Nggak ada kehormatan pada mereka. Jangan duduk kecuali pada mereka-mereka yang berjalan di atas jalan ahli sunnah. Di atas jalan Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Dan para tabi'in dan tabi'ihim. Dan para ulama yang mengikutinya. Qala al-Fudul bin Iyad juga kata beliau idza ra'aitu rajulan min ahli al-bid'ah faka'annama ra'aitu rajulan min al-munafiqin kalau aku melihat seseorang dari kalangan ahlul bid'ah dari kelompok-kelompok sesat seakan-akan aku melihat pada munafiqin ka'anna atau ka'annama ra'aitu rajulan minal munafiqin sepertinya aku melihat seseorang dari kalangan munafiqin Kenapa demikian? Sudah bisa dijawab. <laughs> Barang siapa yang perhatian dari ucapan pertama tadi. Karena hampir semua kelompok-kelompok sesat membawa kepada kekufuran juga. Munafik adalah orang kafir yang pura-pura Islam. Orang yang memiliki pemikiran kufur, <laughs> pura-pura Islam. Tapi bagaimana dengan si Allah? Pemikiran kafir. Mencaci maki para sahabat, menuduh Quran tidak sempurna, menguduk menuduh Quran kita dalam keadaan demikian demikian menambah Quran dengan satu surat atau dua surat dan membuang beberapa surat tidak kafir dan menganggap sebagaimana itu oleh Syekh Mukbil rahimahullah bahwa Syiah menganggap imam-imam mereka lebih mulia dan lebih tinggi dari para rasul yang diutus dan para malaikat yang dimuliakan bayangkan mereka meyakini imam-imam mereka lebih suci dari Nabi dan lebih suci dari para malaikat. <laughs> Tidak kafir. Saudara kita. Yang lain. <laughs> Sudah dikatakan oleh Nabi dengan kalimat yakhrujuna minad din. Mereka keluar dari agama seperti keluarnya anak panah dari buruannya. Masuk dari satu sisi, keluar dari sisi lain. <laughs> Khawarij. Ujung-ujungnya keluar dari agama. Sufi sudah dijelaskan. Sebagian mereka mengaku dirinya adalah Allah. Aku adalah Allah. Mau ke mana? Mau ke Allah. Siapa kamu? Saya Allah. Astagfirullah, astagfirullah. Subhanallah ya mayakulun. Maha suci Allah dari apa yang mereka katakan. Allah menyatu dengan semua benda di bumi. Sebagaimana ucapan Ibn Arabi. Abbal. Ibn Arabi tanpa alif lam. Bukan Ibn Arabi. Ibn Arabi. Bukan Abu Bakar Ibn Arabi. Rahimahullah. Tapi Ibn Arabi yang menyatakan bahwasanya tidaklah anjing dan babi kecuali Tuhanku dan tidaklah Tuhanku kecuali pendeta di gerejanya. Artinya semua itu Tuhan. Ya, menurut dia. Anjing dan babi juga Tuhan. Menyatu dengan semua benda. Tidak kafir. Ya, kafir. Tapi kalau mereka mengaku muslimin dan mengatasnamakan Islam, mengatasnamakan agama, bukankah munafik? Wallah, sungguh benar apa dikatakan oleh Fudhal bin Iyad rahimahullah ketika berkata, kalau aku melihat seorang mubtadi' tokoh sesat, kelompok sesat, seakan-akan aku melihat seorang dari kalangan munafiqin, Seakan-akan aku melihat seorang dari kalangan munafiqin. Demikian bab yang ringkas yang menunjukkan bahwa semestinya ahli sunnah benci dan merendahkan tokoh-tokoh ahli bid'ah dan mereka-mereka yang memiliki penyimpangan pemikiran, ya, kelompok-kelompok sesat, ya, benci pada mereka dan jangan memuliakan mereka. Jangan menghormati mereka. lah, karama. Mereka tidak memiliki kemuliaan. Berikutnya ada mulir dorar. Bi ahli al-ahwa'i wal bid'i wa in hadatu wa in hadatu bi hadits nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Wa in ajadul al وشقشقة الكلام wala bibariqil asma Bab berikutnya adalah jangan tertipu dengan ahlul ahwa wal bidah, para pengekor hawa nafsu dan kelompok-kelompok ahlul bidah. Jangan tertipu dengan mereka. Wa in haddatsu bi haditsin nabi, walaupun mereka menyampaikan hadis-hadis nabi. Wa in ajadul khitabah, walaupun mereka bagus dalam berkhutbah Wasak syakatil kalam dan bermain kata. Wala bibariqil asma dan jangan pula tertipu dengan nama-nama yang mencolok. Nama-nama yang wah. Mereka dalam memuliakan tokohnya kadang berlebihan. Dengan pujian-pujian yang sangat tinggi. Namanya nanti di belakang. Kadang-kadang hampir tidak disebut namanya. Sebut julukan-julukannya apa julukannya biasanya? Penguasa alam bumi, sang mufti sakolan, apalagi? ah Kalimat-kalimat seperti itu. Atau dikatakan ayatullah. Orang siapa menyebut tokoh-tokohnya ayatullah, tanda-tanda kekuasaan Allah. Biasa saja apa bedanya? <laughs> Kok dikatakan ayatullah? Ayatullah itu yang menakjubkan, yang masya Allah seperti Rasulullah SAW. Itu ayatullah. Betul-betul bukti kekuasaan Allah adanya manusia seperti itu. Yang sempurna dari segala sisinya. Sallallahu alaihi wa ala alihi sallam. Apakah pantas <laughs> tokoh-tokoh saya dikatakan dengan ayatullah? <laughs> Yang mereka berebut kain kafannya ketika mati sampai terjatuh telanjang. Khomeini. Nah, sampai terlalu robek dan Allah hilangkan Tidak penuh. Karena mereka merebut kain-kainnya untuk jimat mereka atau untuk tabarruk mereka. Apakah itu pantas dikatakan ayatullah? Demikian pula ikhwan muslimin menganggap tokohnya. Tuhai kiranya. Tidak pernah aku melihat seseorang yang kalau dilihat tutur katanya Al-Quran, akhlaknya Al-Quran, sikapnya Al-Quran. Aku tidak melihat Hasan al-Banna kecuali Al-Quran yang berjalan. Al-Quran yang berbicara. Al-Quran yang Al-Quran yang berjalannya Rasulullah bukan bukan Hasan al-Banna sufi hafaziyah sufi dari tarikat hafaziyah dan mengajak orang-orang ke kuburan untuk menyanyikan anasyid dan membuat renungan-renungan bid'ah muhdasa dikatakan tidaklah dia berjalan kecuali tidak aku melihat dia berjalan kecuali Al-Qur'an yang berjalan. Tidak aku melihat dia berbicara kecuali aku melihat Quran yang berbicara. Astagfirullah, ada hulu. Ya. Aku tidak menemui pada ikhwan kecuali semuanya baik. Ya. Ini Allah dalam manusia mereka. Dalam manusia mereka, lagu-lagu mereka, nyanyian-nyanyian mereka mengatakan seperti itu. Ini ikhwani sarhun kullu ma fihi hasan. Sesungguhnya ikhwan memiliki sarah suara panggilan. Kullu ma fihi hasan. Semua yang di dalamnya hasan. Siapa yang berani menyatakan ada seseorang manusia selain Nabi Ma'sum, kullu ma fihi hasan. Semua yang di dalamnya hasan. Alhamdulillah. Ahlu sunnah menyatakan kullu ma fihi hasan pada sunnah Rasulullah SAW. Kullu ma fihi hasan. Semua yang ada dalam sunnah hasan. Tapi mereka menyatakan inna lil ikhwan sarafan kullu ma fihi hasan. La tas'al liman banahu innahu banna hasan. Jangan tanya siapa yang mendirikannya. Mendirikannya adalah Hasan al-Banna, kata mereka. Al-Banna Hasan. Jangan tertipu dengan barik al-asma. Jangan tertipu dengan nama-nama dan pujian-pujian yang kadang-kadang berlebih. Tetapi lihat hakikat al-musamma. Hakikat siapa yang didamakan? Apakah orang itu ahli sunnah atau ahli bid'ah? Ada kisah yang diriwayatkan oleh Ismail ibn Ishaq al-Sa'id rahimahullah dinukil dalam tarikh tarikh Baghdad, dinukil pula dalam manaqib Imam Ahmad, dinukil dalam Sirah Ibn Jauzi. Uh, manaqib Imam Ahmad oleh Ibn Jauzi dan dalam Sirah <laughs> dan juga dalam Tabaqat Al-Syafi'iyah Al-Kubra dalam kitab At-Tahdhib. <laughs> Beliau mengisahkan Ismail ibn Ishaq As-Saraj. Allah rahimahullah bahwa berkata kepadaku Ahmad ibn Hanbal suatu hari, يبلغني أن الحارس يعني المحاسبي يكثر القول عندك aku dengar bahwa Haris yang al-Muhasibi sering datang ke tempatmu. Kalau ahbartu, kalau ahbartahu manzilaka wa ajlastani min haitsu la yarani. Coba kau sekali-kali engkau panggil dia ke rumahmu dan aku engkau panggil untuk engkau bawa aku ke rumahmu untuk di tempat yang dia tidak lihat aku. Fa'asma kalamahu. Kata Imam Ahmad, aku ingin dengar ucapan orang ini. Fakultu sam'a wa ta'ah. Kata Ismail bin Yasad, Baik, aku dengar aku taat. Kepada wahai Abu Abdullah. Abu Abdullah kunyahnya Imam Ahmad rahimahullah. Wa qarrani hadha al min Abi Abdullah dan sungguh membahagiakan aku. Nasihat atau idenya Abu Abdullah kepadaku. Faqasadtu haris wa sa'altuhu an yahdurana Maka aku pun mendatangi Haris al-Mahasibi dan mengundang ke rumahku malam itu. Fakultu watas al ashabaka an yahdurna. Aku katakan pada dia dan panggil pula teman-temanmu untuk datang bersamamu ke rumahku. Kata dia, Ya Ismail, fihin kasrah. Kata Haris al mahasibi Dengan gaya tawaduknya. Wahai Ismail, teman-temanku banyak. Maka jangan kamu siapkan apa-apa. Kecuali sebut tamar. Cukup air putih dengan korma. Silahkan perbanyak dari air putih dan korma, jangan yang lain. Fafa'al tuma amarani. Aku lakukan apa yang dia perintahkan padaku. Wanzaratu ila Abi Abdullah fa'akhbartuhu. Aku ya Abu Abdullah, Imam Ahmad. Aku beritahu dia bahwa nanti malam mereka akan datang. ba'da al maghrib. Maka Imam Ahmad datang lebih dulu Badal Maghrib. وصعد الغرفة في الدار beliau naik yang al ulayyah ghurfah maknanya tempat yang tersembunyi di atas فاجتهد fi wirdihi ila anfariqa maka beliau berzikir sampai selesai wa hadar al haris wa ashabu maka datanglah haris al mahasibi dan kawan-kawannya fa'akalu thumma qamu salat mereka makan, kemudian mereka berdiri untuk salat al-asama, salat isya. Walam yusallu ba'daha dan tidak salat sunnah setelahnya. Wa qa'adu baina yaday al-haris. Mereka semua duduk di hadapan Haris al-Mahasibi. Wa sukut, semuanya diam, khusyuk, serius. La yantiq wahidun minhum ila qaribin min Mereka duduk di hadapan Haris Mahasibi mendengarkan Haris berbicara dalam keadaan mereka tidak berbicara sedikit pun sampai tengah malam sampai jam 12 malam Fabtada wahid minhum wa sa'al khairatan masalah Mulai setelah tengah malam baru ada yang berbicara dengan pertanyaan kepada Haris al-Mahazibi dijawab. Wa ahwazil kalam. Maka mulailah Haris al-Mahazibi berbicara. Wa ashabu yastami'un dan sahabat-sahabatnya mendengarkan ucapan Haris al-Mahazibi. Wa kana ala ru'usihim at dalam keadaan seakan-akan di atas mereka ada burung dan khawatir terbang. Apa maknanya? Hah? Nggak bergerak. Diam semua. Nggak ada yang gini-gini, nggak ada yang mainan, nggak ada. ada. Kalah majelis kalian. Maka kalam. Maka dia terus berbicara. Wahamu yastami'un ka'anna ala ru'usihim at-tayr. Faminhum man yabki dengan nasihatnya Haris al muhasibi di antara mereka ada yang menangis wa minhum man yaz'af, di antara mereka ada yang pingsan tidak sadarkan diri wa huwa bil kalam wa huwa bi kalamih dan beliau orang ini terus berbicara bahkan dikatakan sampai ada yang menjerit histeris dengan ucapan-ucapan Haris al muhasibi artinya ucapan dia mengena di hati fasahatul ghurfah dekat subuh aku naik ke atas melihat bagaimana Imam Ahmad. Liata'arraf hala Abi Abdullah untuk aku lihat bagaimana keadaan Abu Abdullah. Fawajadtuhu qad baka hatta ghusya alaih. Ternyata Imam Ahmad dalam keadaan menangis menangis sampai kemudian tidak sadar. Ya. ilaihim. Maka aku kembali kepada mereka. Ya. Walam tazal tilka haluhum hatta asbahu. Dan begitu keadaan mereka berzikir, salat sampai subuh. Ya. Faqamu wa tafarraqu. Setelah subuh mereka bubar. Ya. Kajiannya bukan sejam dua jam. Ya. Dari Isya sampai subuh nggak tidur. Ibadah, belajar, ngaji, mendengarkan nasihat dari gurunya. Fasa'adtu ila Abi Abdullah. Setelah dekat subuh aku naik ke atas lagi. Aku lihat Imam Ahmad rahimahullah. Wa huwa mutaghayyirul tetapi keadaan beliau sudah berubah. Eh, Fakultu kaifa ra'aita haula'i ya Aba Abdullah? Bagaimana engkau lihat mereka wahai Abu Abdullah? Bagaimana pendapatmu? Faqala kata Imam Ahmad, "Ma a'lamu anni ra'aitu misla haula'i al qawm Wala sami'tu fi ilmi al-haqa'iq misla kalami hadha ar-rajul. Sungguh aku belum pernah tahu, belum pernah melihat orang seperti mereka. Eh, Dan aku belum pernah mendengar ilmu al-haqa'iq, ilmu hakikat yang seperti orang ini. Wa ala ma basattu min ahwalihim fa inni la ara laka suhbatuhum thumma khama wa kharaj. Tetapi walaupun apa yang aku kabarkan kepadamu tentang mereka, aku tetap berkata kepadamu, aku tidak berpendapat engkau bergaul dengan mereka. Tinggalkan mereka. Kalau apa judul babnya? Dan berkaitan dengan kisah ini. Judul babnya la taghtarru mulai ightirar. Jangan tertipu dengan ibadahnya ahlul bidah. Jangan tertipu dengan bikinnya ahlul bidah. Jangan tertipu dengan tuk kepala mereka. Oh, totak ya. Tunduk-tunduknya kepala mereka. Tangki ruusihim. Ya. Jangan tertipu ya. dengan ibadah mereka. Kalau dia mubtada, tetap mubtada. Kalau dia sufi, tetap sufi. Kalau dia mu'tazili, tetap mu'tazili. Ya khawarij tetap khawarij. Apa kata Allah SWT tentang khawarij? Ya kira salatukum. Maaf salatihim. Salatukum itu sahabat, bukan kalian, bukan kita. Ya. Salat kalian, wahai para sahabat, gak ada apa-apanya dengan salat mereka. Ibadah kalian gak ada apa-apanya dengan ibadah mereka. Puasa kalian gak ada apa-apanya dengan puasa mereka. Pikir kalian, ibadah kalian gak ada apa-apanya dibandingkan dengan ibadah mereka. Tetapi kata Nabi yakhrujuna min ad-din. Kama yakhruju sakmu min Keluar dari agama seperti keluarnya anak panah dari buruannya. Artinya, barakallahu fiikum. Kalau ada ahli bid'ah yang ibadahnya mengalahkan para sahabat, tetap jangan kamu tertipu dengan ibadahnya. Dikirnya, sholatnya, sampai semalam suntuk. <laughs> Syiah memiliki ajaran sholat 100 rakaat. Berat dari satu sisi. Tetapi sisi lain mereka sesat. Menyimpang. Belum yang aneh-anehnya dari mereka. Yang juga berat. Kelinci haram. Telur yang tidak ujungnya kecil haram. Telur itu kalau sini besar sini kecil itu halal. Eh, kalau sini besar sini besar juga, lonjongnya sama, haram. Ya. Ada menain. Ya. Eh, jadi bahan tertawaan para fikum. Ya. Apa yang jelas-jelas haram mereka halalkan. Apa yang halal dan thayyiba mereka haramkan. Ini agama mereka. Sehingga jangan tertipu dengan sholat mereka 100 rakaat Jangan tertipu dengan kehati-hatian mereka, nggak mau makan telur, nggak mau makan kelinci, nggak mau makan. Jangan percaya, <laughs> jangan tertipu dengan mereka. Maka kata Imam Ahmad, walaupun aku melihat mereka, <laughs> sungguh <laughs> aku nggak pernah melihat yang seperti itu. Artinya ucapan-ucapannya membuat Imam Ahmad menangis, menangis, menangis. Sangat masuk di hati. Tetapi Fa inilah aralaka suhbatuhum. Tapi aku tidak melihat, tidak berpendapat engkau berkawan dengan mereka. Jangan berkawan dengan mereka. Waqala aydan berkata juga Imam Ahmad rahimahullah, "La yaghurraka khushu'uhu wa ninuhu la taghtarru bi tankis ra'sih fa innahu rajulun su'." Lihat ucapan beliau. Jangan tertipu dengan kekhusyuannya. Jangan tertipu dengan kelembutannya. Jangan tertipu bitan kisirasih dengan tunduk-tunduknya kepala dia. Fa innahu rajulun su'. Sungguh dia adalah orang rajul su. Ya. Kita melihat ketika Abdurrahim Tahan ya, datang ke Indonesia ngajar di Libya, hampir semua kita kagum. Ya. Hampir semua orang melihat dia kagum dari akhlaknya, berbicaranya, rajinnya, zuhudnya. Masya Allah. Tidak ada Jemputan dia jalan kaki dari Pulau Mas sampai Salemba, jalan kaki. Tidak mau naik kendaraan apapun, ya telat bercampur. sudah tua, ya, saya berjalan kaki. Ya. Dan itu sering dilakukan. Begitu datang jam 6 sudah sampai, padahal pelajaran jam 8. Ya. Dia masuk jadi mesti sholat. Setiap datang mesti jam 6 dan sholat tuh. Doha. Dan kalau engkau mengatakan padanya Assalamualaikum Dia hampir-hampir tidak terdengar jawabannya Karena pelannya berbicara Waalaikumsalam Ditundukkan kepalanya Ketika berbicara Kalau hadis, hadis, hadis Kadang-kadang dengan rawinya Kadang-kadang dengan riwayatnya Kadang-kadang dia sebutkan dengan kitabnya dan halamannya Hamsin kitab Dari 50 kitab dalam satu kajian Alhamdulillah Al-Khattu min hamsin kitab Kata dia Sofah kata kitab kata Kitab ini halaman sekian, kitab ini halaman sekian Kitab ini halaman sekian Wa qala mu'allifu rahimahullah Wa membawakan hadis Allah sana disebutkan sana sanadnya Diceritakan rawi-rawinya Wa ruwatuhu siqat Ternyata Sufi Dan dibantah oleh para ulama Suhu khabith. Ucapannya sangat jeleknya. Sampai dikatakan oleh Syekh bin Baz. Qawluhu, qawlul majani. Ucapannya ucapan orang gila. Apa ucapan orang gila? Dia berbicara. Lalu kunna nisa'an di zamannya Hussein. Kalau aku para wanita di zaman Hussein, aku ingin meminum air liurnya Hussein. Eh, eh, kalau pun perempuan boleh. Eh, eh, ucapan orang gila kesyirikan, penyembah kubur, yang tawasul, yang istighasa yang segala macam. Dibela oleh dia dengan kalimat, La tandur, jangan lihat bagaimana mereka menyembah kubur dan meminta pada kuburan. Lakin nandur, man hamalahum ala dhalik. Kita lihat apa yang membawa mereka. yang membawa mereka berbuat seperti itu adalah karena cintanya mereka kepada orang soleh. Jadi tidak ada yang salah. Yang hulu pada salihin, jangan lihat hulunya. Lihat dorongannya, faktornya. Apa faktor pendorong dia hulu? Karena cintanya pada orang salah. Wah cintanya pada orang salah tanya. Wah, yang nggak ada yang salah. Bener semua kalau kayak gitu caranya. Wah ini sesat, jangan lihat betapa sesatnya dia, tapi lihat apa yang mendorong dia sesat. Karena semangatnya dia, Ya kan bisa digitukan semua semua kelompok sesat. Khawarij kenapa bunuh kaum muslimin? Mengalahkan darah kaum muslimin. Jangan lihat pembunuhnya. Jangan lihat bagaimana mereka membantai kaum muslimin. Tapi lihat apa yang mendorong mereka. Seperti itu. Karena semangatnya dia membela agama. Dan membela agama itu bagus. Bagus pape. Ya toh? Ada semua bagus dengan cara-cara seperti itu. Alhamdulillah Alladhi hadana lihada wa makunna linatadiya lawla an hadana Allah. Alhamdulillah yang berikan hidayah kepada kita kepada ajaran sunnah, ajaran ahli sunnah, ajaran salaf. Tidak melihat dengan gayanya, tunduk-tunduknya, tapi lihat manhajnya, prinsipnya. Kalau prinsipnya mubtadi' bal, sesat, selesai. Walaupun akhlaknya kayak apapun, kita nggak tertipu dengannya. Alhamdulillah, hanya orang awam yang sering salah. Karena mereka tidak melihat dengan ilmu, tidak melihat dengan kerja selalu melihat dengan akhlak. Masya Allah, akhlaknya bagus. Ternyata sufi. Sebaliknya, kalau ini salah aja enggak, serius amat. Kita ditanya aja enggak, ditanya tes apa kabarnya enggak. Ini orang ternyata dia ahli sunnah cuma memang kurang <laughs> pandai untuk bergaul. <laughs> Alhamdulillah kalau lama kelamaan tahu. Sebagaimana yang terjadi <laughs> pada saya waktu itu. Setelah lama kenal, maka orang itu berkata, saya itu dulu paling benci sama Ustaz. Kenapa Pak? Jalan kayak robot. Saya di sini nggak pernah ditengok, nggak pernah dikasih salam. Nah, ini barakallahu fikum. Perkara-perkara yang kekurangan-kurang seperti itu kadang terjadi pada manusia. Dianggap itu masalah kecil, ternyata itu masalah bagi masyarakat awam penting. Masalah seperti itu. Bagaimana sekarang? Oh sekarang saya sudah kenal ternyata orangnya baik katanya. Kalau melihatnya dari masalah itu bisa salah. Kenapa? Sufi setannya. Kalau kepada sufi nggak nyuruh untuk akhlak jelek enggak. Menggodanya untuk bagus kamu akhlaknya, perbaiki yang bagus, kurang bagus, yang begini, yang begini sampai paling bagusnya. Kenapa? Karena setan berharap dagangannya laku. Dagangan sesatnya tadi coba laku. Maka disuruh untuk berakhlak mulia oleh setan Fani bin Azzaqullah Jadi ini kata Ibn Qayyim rahimahullah. Mereka menggoda ahli sunnah untuk bersikap dengan akhlak-akhlak yang jelek, kaku, kasar, eh, supaya ditolak sunnah-sunnahnya, ditolak ajaran tauhidnya, ditolak ajaran manhaj salafnya. Eh, tetapi justru ahli bid'ah digoda, eh, dibujuk supaya akhlaknya bagus. Kenapa supaya dagangan kesesatan aku? Hati-hati barakallahu fikum. Maka la taghtarru bitanfisi ra'sih. Qala al-Imam rahimahullah La yaghurraka khusyu'uhu wa Jangan menipu kamu kehusuannya dan kelembutannya. Wa la taghtarru bi tarkizi ra'sihi. Jangan pula kamu tertipu dengan tunduk-tunduknya kepala mereka. Fa innahu rajulun su, karena dia adalah orang yang jelek. Masih tentang Haris al-Muhasibi. yakni Al-Haris Al-Mahasibi yang paling bikin acara dari mulai Isya sampai subuh. La tukallimhu wa la karamatalah. Jangan ajak bicara dia. Dia nggak ada kemuliaan padanya. Kullu man haddatsa bi ahadits Rasulillah wa kana mubtadi'an tajlis ilaih, tajlis ilaih. Apakah semua orang yang membawa hadis Rasulullah SAW padahal dia mubtadi' padahal dia adalah orang yang sesat kemudian kau duduk padanya? La, wala karamah, wala ain. Tidak, jangan. Tidak ada kehormatan pada mereka. Jangan kita membutakan mata, jangan kita tutup mata. Kalau mereka sesat, ya sesat. al Ahlul bidah syarul min ahlul fasik. berikutnya kata Mu'alif rahimahullah adalah tentang jeleknya ahlul bidah lebih jelek daripada ahlul fasik, orang fasik. Ahlul bidah yang memiliki pemikiran-pemikiran sesat. Sedangkan ahlul fasik adalah orang-orang fasik yang banyak bermaksiat. Mana lebih jelek? al bid'ah ahabu ila iblis min al ma'siyah kata Ibnu Qayyim rahimahullah dan para ulama bahwa kebid'ahan itu lebih disukai oleh iblis daripada kemaksiatan. Jadi ahli bid'ah lebih disukai oleh iblis daripada ahli maksiat. Walaupun dua-duanya adalah orang yang jelek, tetapi ahli bid'ah lebih jelek. Di bawah kemutiara mutiara para ulama. Yang pertama, qala Arta'ah Ibnu Mundir rahimahullah. لأن يكون ابني فاسقا من الفساق أحب إلي من أن يكون صاحب هوى sungguh kalau anakku menjadi orang fasik dari kalangan orang fasik lebih aku sukai daripada dia menjadi sahibu hawa menjadi sahibu hawa daripada dia menjadi pengekor hawa nafsu yang yani ahlul bid'ah sesat wa Sa'id ibn Jubair rahimahullah itu berkata, "Lan yashabu ibni fasiqan syafiran sunniyan ahabu ilayya min an yashab 'abidan mubtadi'a." Sungguh, kalau anakku bersahabat dengan orang fasik, syafiran sunniyan dan dia sangat rusaknya sampai merepotkan keluarganya. Kalimat syafir mana yang merepotkan keluarganya dengan kemaksiatannya. Tetapi sunniyan, tapi pemikirannya sunni Artinya bukanlah orang sesat. Ahabu ilaih. Sungguh lebih aku sukai daripada dia bersahabat dengan abid dan mubtadi'ah. Daripada dia bersahabat dengan seorang ahli bid'ah yang sesat. Mubtadi' walaupun ahli ibadah. Abid dan ahli ibadah tapi sesat. Ini untuk menunjukkan betapa jeleknya kesesatan. Betapa jeleknya kebidaan dan pemikiran-pemikiran yang menyimpang. Bukan untuk memuji kejelekan maksiat, bukan. Sama sekali hati-hati. Artinya untuk menggambarkan betapa jeleknya kesesatan dan kebidahan, pemikiran-pemikiran baal, abalalah, digambarkan kalau anakku bersahabat dengan peminum khamr di pinggir jalan situ, lebih baik daripada dia berkawan dengan seorang yang ahli ibadah, bersorban, berjubah, tapi sesat mubtadi' baal. Mana lebih ringan? Kalau dia duduk dengan ahli maksiat, tidak dikhawatirkan dia sesat. Alhamdulillah, Ucapan Imam Syafi'i Rahimahullah Muhammad bin Idris Syafi'i صاحب المذهب المعروف في إندونيسيا Indonesia yang قال Qala la an yalqa Allah Al-abdu bi kulli dhanbin khairun min an yalqahu bi syai'in min al-hawa. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, kalau seseorang bertemu Allah, seorang hamba bertemu Allah bi kulli dengan seluruh dosa kecuali syirik. Artinya ah, tidak musyrik kalau musyrik sudah kafir. Seluruh dosa kecuali syirik. Al khairun itu lebih baik daripada dia bertemu Allah dengan min al hawa dengan sedikit saja dari kesesatan dari hawa nafsu dari pemikiran hawa ini dinukil ucapan Imam Syafi'i dalam syarah polibana, dan juga dalam Al-Hilyah dan juga dalam sulit I'tiqad <laughs> atau dalam I'tiqad oleh Imam Bayhaqi dan dalam tarikh Dimashq bahkan ini dalam bidang wa dan lain-lain semua kalimatnya hampir sama. Dari para ulama yang berbeda. Menunjukkan bahwa mereka semua memiliki pemahaman yang sama. Bahwa yang namanya kesesatan, kebidahan, dan balalah itu lebih jelek daripada maksiat. Ya. Orang yang mengadakan kebidahan. Dan orang yang minum khamr, mana lebih jelek? Ya. Orang yang mengadakan kebidahan. Tapi bagaimana? Kok bisa? Sama-sama dosa, kok yang ini lebih jelek daripada yang itu? Ya. Kemaksiatan mereka kerjakan hampir-hampir tidak ada yang mengatasnamakan agama. Ada? <laughs> Oh, minum khamr itu menurut Al-Quran, sunnah itu bagus. Ada? Enggak <laughs> ada kecuali ya pak. <laughs> Kecuali mereka-mereka kaum sufi yang mengatakan bahwa tingkatan yang sudah sampai makrifat itu bebas berbuat maksiat. Kalau Hampir-hampir tidak ada. Terus sedikit sekali. Jarang terjadi. Tetapi yang namanya bid'ah hampir semuanya mengatasnamakan Allah. Maka paling sedikit dia berarti yadzib Allah, berdusta atas nama Allah. Berarti dia membuat syariat baru yang tidak Allah izinkan. Apa hukumnya? Apa kata Allah dalam Al-Quran tentang orang yang membuat syariat baru? Am lahum syuraka'u Syara'u lahum min ad-din ma lam ya'dan Apakah mereka punya tuhan-tuhan lain yang membuat syariat baru yang Allah tidak izinkan? Dianggap memiliki tuhan-tuhan lain yang membuat syariat selain syariat Allah Taala. Belum lagi mengatasnamakan ucapan Rasul berarti berduka berduka sama Rasul. Apa ancamannya? Man kadzaba alaihi muta'ammidan fajazahu aw falyatabawa maq'aduhu minan nar. Siapa berdusta atas namaku, maka silahkan menyiapkan tempat duduknya dalam neraka. Tetapi dasar mubtadi' sahibu hawa punya syubhat. Sampaikan hadis itu apa jawabannya? Itu kan yang diancam man kadzaba alayya pakai ala. Siapa yang berdusta atas namaku. Tapi kita berdusta lahu, bukan alaihi. Ya takunan nazakumullah. Bermain kata, bermain kalam. <laughs> Mereka yang diancam oleh Rasulullah adalah berdusta ala Rasul. Tapi kita bukan berdusta ala Rasul, berdusta untuk Rasul. Untuk membela Rasulullah. Ini barakallahu fikum syubhat <laughs> yang sudah dibantah oleh para ulama. Syubhat yang bahibah. syubhat yang sudah runtuh sejak lama, sudah dibantah oleh para ulama sejak dulu bahwa maknanya mengkadaba ala rasul bukan masalah ala dan lahu menguntungkan rasul atau menjelekkan rasul bukan <laughs> tetapi maknanya berdusta mengatasnamakan Rasulullah maka berdusta yang dianggap membela Islam ataupun mencela Islam sama saja kalau berdusta atas nama rasul berarti dia berdusta dengan diancam oleh Rasulullah SAW dengan kalimat man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar atau kama qala alaihi wasallam. Berkata Ahmad bin Hanbal rahimahullah, kubur ahli sunnah min ahli kabair rawdatun min riyadil jannah. Kuburan ahli sunnah walaupun dia orang yang berbuat dosa-dosa besar, kuburannya adalah raudhatun min riyadil jannah. Kuburannya adalah kebun-kebun Wa kubur ahlul bid'ah, sebaliknya kuburan ahlul bid'ah, kuburan orang-orang sesat menyimpang yang memiliki pemikiran-pemikiran yang sesat, minal zuhad walaupun dia orang yang zuhud ahli ibadah, maka kuburannya hufratun min hufarin Belumbang dari belumbang-belumbang neraka. Fusaku ahli sunnah awliya Allah. Orang-orang fasik tapi dia ahli sunnah. Maka dia wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala. Wa zuhadu ahli bid'ah, tetapi zuhad, orang-orang zuhudnya. Tapi dia ahli bid'ah sifat Maka dia adalah Allah, dia musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Untuk pendekatan, untuk memahami sama dengan yang tadi. Ya. Kalau orang itu bermaksiat, bermaksiat, tapi dia dalam keadaan keyakinannya lurus. Ya. Nggak mungkin dia berani menyatakan bahwa ini adalah ajaran Allah. Mungkin dia malu, mungkin sembunyi-sembunyi, mungkin nggak mat berani dilihat orang. Karena dia merasa kalau itu dosa dan ini tidak pantas dikerjakan. Ya tentunya berbeda dengan orang-orang yang terang-terangan berbuat penentangan, penyimpangan terhadap Quran wa Sunnah dan diajarkan kepada umat dan dikatakan ini ucapan Allah, ini ucapan Rasulullah. Astagfirullah. Lebih jahat jauh daripada orang yang bermaksiat tadi dalam keadaan akidahnya masih lurus, pemahamannya masih benar. Nggak berani dia berdusta tentang Allah dan Rasulnya. Qila li Malik ibn Mirwal. Pernah dikatakan pada Malik ibn Mirwal sebagaimana dalam Syarah al ibana Ra'ayna ibnaka yang abad tuyur Wahai Malik bin Mighwal, aku melihat anakmu bermain-main burung. Dan main-main burung biasanya dianggap sia-sia oleh mereka. Lahun. Faqala habbada an syaghalathu an sohbati mubtada'. Duhai kiranya mudah-mudahan menyibukkan dia dari berteman dengan mubtada'. Qanidin a'azakumullah. Wallahu taala alam. Sepertinya yang diajak bicara atau yang ber, yang berbicara tadi adalah orang yang memiliki pemikiran bid'ah. Ya. Itu anakmu bermain dan burung ya. daripada berteman dengan ahli bid'ah. Ya. mudah selamat ya. ya. Sibuk dengan burungnya. Ya. Lebih, lebih ringan daripada dia berteman dengan ahli bid'ah. Ya. Demikian kata Malik bin Mirwal rahimahullah. Wa Abu Musa rahimahullah. Kata Abu Musa La'an an ujawira yahudiyan ونصرانيا وقردة وخنازير أحب إلي من أن يجاورني صاحب هوى يمرض قلبي sungguh kalau aku berdampingan dengan Yahudi ataupun Nasrani atau berdampingan dengan kira atau khanazir dengan monyet-monyet dan babi-babi lebih aku sukai daripada berdampingan denganku pemilik hawa pemikiran hawa nafsu pemikiran sesat yumridu qalbi yang akan menyesatkan hatiku, membuat sakit hatiku. Sakit dengan dua makna. Sakit dengan makna sesat kalau terbawa. Sakit dengan makna sakit hati kalaupun nggak terbawa. Eh, kurang ajar, dibilang begini, dibilang begitu. Kurang ajar. Eh, sehingga sungguh eh, kita nggak suka untuk membaca-baca subat mereka. Sakit hati ngapain? Kita nggak terbawa pun kita sudah rugi. Apalagi terbawa, naudzubillah. Kenapa rugi? Sakit hati. Isinya caci makian, cercaan-cercaan, ucapan-ucapan kosong, ucapan cubuhan. Mencerca sahabat, mencerca ulama, mencerca Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, mencerca Imam Ahmad, mencerca para ulama, masyayikh. Apa nggak sakit hati? Sakit hati. Allah. Tetapi Yahudi dan Nasrani dari awal bidayah, dari awal pertama kita tahu dia kafir. Sehingga kita tidak peduli dengan ucapan-ucapan mereka. Apalagi kita tahu Aziz, walaupun terdengar serem, terdengar aduh kok bawa anjing dan babi segala. Memang benar apa monyet masih subuhat? aman alhamdulillah ya. paling jeleknya kalau dia kemudian menerkam kamu dan mencakar kamu ya. badanmu yang rusak hatimu tetap nggak rusak ya, ya bro ya. demikian pula babi sama saja ya. tidak memberikan syubhat yang menyesatkan tetapi sahibu hawa apakah syi'ra fidi ataupun khariji ataupun sufi ataupun ya, mu'tazili ataupun kelompok-kelompok sesat lainnya ya. Mereka memberikan berbagai macam kesesatan-kesesatan, syubhat-syubhat, penipuan-penipuan yang kadang menyesatkan, kadang menyakitkan. Menyesatkan naudzubillah. Demikian pula kalau pun tidak sesat, kita sakit hatinya, tersinggung berat, susah sembuhnya. Qala Abu Jauza Aus ibn Abdullah Ya, ternyata bukan hanya ucapan Abu Musa. Dan ucapan siapa tadi sebelumnya? Mubail Ibn Ayyad yang mirip. Ya, <laughs> aku bisa makan di sisi Yahudi dan Nasrani. Tapi nggak bisa di sisi mereka. Ternyata Abu Jauza, Aus Ibn Abdullah mengatakan kalimat yang hampir sama. Berarti ini bukan ucapan satu ulama, ucapan sekian ulama. Kalau beliau berkata la'an, aw in tujawirani Al والخنازير في دار ahabu ilayya min an yujawirani rajulun min ahwa sungguh kalau bersamaku berdampingan anjing dan babi lebih aku sukai daripada berdampingan denganku seseorang dari kalangan ahlul ahwa dari kalangan ahlul ahwa wa kalau dakhalu fi ayah padahal mereka sudah terkena dalam ayat ini ayat apa wa idha laqukum qalu amanna وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور Jika mereka bertemu kamu, bertemu kalian, mereka berkata amanna, kami beriman. Kami beriman. Wa idza khalau dan ketika mereka berpaling. Mereka ber, menggigit jari-jari mereka. Audu alaikumul anamil. Mereka menggigit jari mereka atas kalian karena jengkel pada kalian. Minal ghaib karena jengkel dan marah pada kalian. Ulmutu bi ghaibikum. Katakan pada mereka, matilah kalian dengan kejengkelan kalian. Inna Allah alimun bidatus sudur. semuanya Allah tahu apa yang ada pada hati-hati kalian. Siapa yang digambarkan ini? Munafiqin. Dan sudah sebutkan tadi, kata Imam Malik rahimahullah, kalau aku kalau melihat mereka, seperti melihat munafik. <laughs> Datang kepada kita, ini ma'akum, aku bersama kalian. Amanda, aduh ke ahlu sunnah sama seperti kalian. Tapi ketika berpaling ke grup mereka, kita cari mereka, gemes dengan kita, jengkel, kurang ajar. Dia duduk di majelis kita hanya ingin mencari informasi. Bas. Bisa apa? Nggak apa-apa. Bisa. Panas duduknya. Apalagi dia ngomong ini jengkel. Ayat apa ini? Ini hadis apa ini? Ayat-ayat Allah, hadis-hadis Rasulullah dipertanyakan oleh mereka. Karena mereka menentang. Mereka nggak riba, mereka nggak suka. Panas. Keluar marah-marah. Dasar. Memang sektu Wahabi. Lu dengar sendiri, marah sendiri, jengkel sendiri. Qul mutu matilah dengan kemarahan kalian. Kasihan. Waspadalah, hati-hatilah dari sektu Wahabi. Yang mana setua hati? Kita bicara ayat, hadis, bicara sunnah, bicara manhaj salah Kita berbicara tentang ayat-ayat, tentang ucapan para ulama. Tiba-tiba mereka marah nggak karuan. Marahlah, matilah kalian dengan kemarahan kalian. Silakan, marah sampai mati. nggak nyaruh. Biarkan anjing menggonggong, kalian tetap terlalu. Enam, suruh menggonggong terus. Kalau Yunus bin Ubaid rahimahullah libnihi kepada anaknya. Kata Yunus bin Ubaid anha anil zina wasariqah wa syurbal khamr. Aku melarang zina, melarang mencuri, melarang minum khamr. Tetapi kalau engkau bertemu Allah dengan kemaksiatan-kemaksiatan tersebut lebih ringan. Lebih aku sukai daripada engkau bertemu Allah dalam keadaan memiliki pemikiran Amr bin Ubaid. Al-Mu'tazili. Washabu Amr atau grupnya Amr bin Ubaid. Al-Mu'tazili, seorang Mu'tazilah. Yang mencerca para ulama' Siapa yang tidak marah dengan Amr bin Ubaid yang mengatakan bahwa ilmunya Imam Syafi'i tidak lain kecuali seperti kain untuk membersih haid melukah yang dibuang seperti ya. dan ilmunya para ulama itu nggak keluar dari celana dalam perempuan itu ucapan mereka ini tohar, haid nifas astagfirullah maka wajar kata beliau kata Yunus bin Ubaid aku melarang zina melarang mencuri melarang khamr tapi kalau engkau bertemu Allah dengan kemaksiatan kemaksiatan ini ringan daripada engkau bertemu Allah dengan pemikiran Amr bin Ubaid. Pemikiran Mu'tazilah. Pemikiran rasionalisme, pemikiran liberal. <laughs> Sama itu sejenis kurang lebih. <laughs> Kurang liberal lebih banyak pesertanya, liberal. <laughs> Karena yang ini dari sisi lain sesat, sisi lainnya ahli ibadah. Tapi liberalis dari sisi ininya sama dengan Mu'tazilah, sesat dengan pemikiran-pemikirannya. Dari sisi lain, akhlaknya pecah. Naudzubillah, nggak kenal hukum, nggak mengerti tentang haramnya ikhtilaf, nggak mengerti tentang akhlak. Astagfirullah. Alhamdulillah, dengan pakaian-pakaian yang naudzubillah, yang tidak mengerti sunnah dari asal dan set, nggak ada yang tahu dia. Wa yasahibuhul jahil. Ditambah lagi dengan kebodohan. Nggak mengerti sama sekali tentang agama. Selesai, ya, Bang. Alhamdulillah. Semoga taufiq wal ya. Insya kita lanjutkan pada kajian mendatang bila ta'ala Masih kurang sedikit sungguhnya Ada 4 atau 5 poin lagi Kalian melihat Ru'usakum Nah, sepertinya sudah kelelahan. Barakallahu fikum. Saya dilanjutkan dengan pertanyaan kalau ada. Kalau tidak ada, jazakumullah khairan. Subhanallah, alhamdulillah, astagfirullah wa atubu ilaik.